Kalau jika ada orang berduaan di tempat yang di situ bisa ngomong sebebas-bebasnya atau melakukan sebebas-bebasnya namanya khulwah. Di tempat yang tertutup berduaan laki dan perempuan itu mutlak haram. Awas hati-hati, tolong diperhatikan. Yang bisa mungkin mencubit tidak ada yang tahu, mohon maaf. Dan seterusnya sampai naudzubillah mungkin zina. Jangan dilanggar masalah khulwah itu. Dan sebagai adik-adik putri kalau diajak khulwah oleh siapapun jangan mau biarpun oleh kiai yang katanya jubahnya lebih gede dari ini. Biar katanya dia bisa terbang di awang-awang. Wali besar kalau sedang ngajak khulwah berduaan adalah haram biarpun untuk ngajar Al-Qur'an tafsir. Tafsir berduaan. Karena santrinya cantik dikasih pelajaran paling terakhir di lama-lama di fase fasihkan Agak lama. Kemalaman nanti saya anterin, Neng. <laughs> Iblis sudah masuk lagi suruh mijet dan sebagainya gimana ini santrinya suruh mijet di kamarnya innalillah biarpun nggak ngapa-ngapain eh iblis yang ketiga haram berduaan mutlak haram biarpun untuk ngajar Al-Quran berduaan dengan orang yang bukan mahramnya tolong dengerin semuanya jangan ngentengin jangan ngentengin biarpun dipanggil oleh orang yang katanya wali besar kutub nah ya Makanya kita tidak senang kalau ada anak-anak. Kita ingatkan anak-anak datang, misalnya kalau dipanggil datang sendiri, itu langsung bisa biasanya kena marah. Memangnya begitu aturannya di sini. Kalau ada orang buaya manggil nama satu orang, tentu harus membawa satu orang untuk nemeni. Bukan berdiri menolong sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hmm? ada begitu. Dan ini jalankan syariat Nabi SAW. Biarpun tuh ustad, memangnya sejedor gitu sama. Sama, nggak boleh. Dia laki-laki. Tidak boleh haram ya haram sudah. Apalagi yang bukan hati-hati. Satu. Kemudian masalah jika tidak khulwah kelihatan sama orang namanya ikhtilat. Jadi ikhtilat itu tidak haram asalkan memenuhi lima syarat. Kalau salah satu syaratnya ini dilanggar jadi haram. Yang pertama perkumpulannya tersebut atau laki perempuan tersebut tidak berduaan ya kan? Tapi ada yang lainnya seperti ya. Syarat yang pertama apa? Sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Tapi kalau kita ikhtilat berkumpul dengan orang yang tidak menutup aurat, hukumnya haram. Makanya jangan tersinggung suatu ketika jika ada orang jualan tidak pakai kerudung lalu sebagian ustadz menghindar bukan masalah jual belinya kalau transaksi mau tidak mau melihat ya mau tidak mau masih ada orang lain yang jualan kok yang pakai kerudung kok berarti saya melihat mau tidak mau jangan dianggap tidak haram ini dan kan ada orang lain eh bukan permasalahannya itu mau tidak mau saya ngelihat kecuali kita lagi duduk naik motor begini ada orang pakai baju setengah badan di depan kita ya ini kan ini enggak kalau begini saya ketabrak kita tapi tetap jangan memperhatikan dia Cuman kalau saya datang ke toko kan sengaja. Nah ini beda. Jangan dianggap sepele ini ini, ini masalah haram halal haram ini. Kalau masih ada pilihan yang menutup aurat, menutup aurat karuan laki-laki. Enggak pakai kerudung laki-laki memang. Jadi seperti itu. Ini ini pun dipikirkan karena apa? Lima hal. Jadi menutup aurat. Jadi kalau perkumpulan laki perempuan baru sah kalau sama-sama menutup aurat. Cuman kalau kita pergi pasar memang tidak bisa ngatur pasar. Orang pada nggak menutup aurat misalnya, ya kita betul basar tutup mata. Cuman kalau sesuatu yang kita sengaja untuk berkumpul lalu di situ tidak menutup aurat, kecuali satu untuk dakwah. Kita pernah masuk satu tempat yang di situ adalah wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Memang biasanya tidak menutup aurat, tapi tujuan kita untuk dakwah. Dan kita pun mata harus menjaga, tidak pelontang merhatikan si A, si nya Baik, Kemudian syarat yang kedua adalah di situ golongan orang yang sama-sama menjaga menjaga mata. Anda menutup aurat, seorang wanita solehah menutup aurat. Tapi duduk dengan laki-laki yang jelalatan matanya. Biarpun Anda menutup aurat masih diterawang sama dia. Oh, oh, oh, oh. Itu iblis itu. Kebayang mohon maaf memperhatikan lekuk-lekuk diperhatikan ini. Lihat haram Anda tidak boleh duduk dengan laki-laki fasik kayak seperti itu. Jadi dengan laki-laki yang ini. Sekarang tukang ojeknya soleh atau tidak kan begitu pertanyaannya. Baik atau enggak kira-kira seperti apa? Kan harus tahu di sini tukang ojeknya. Anggap saja Anda menutup aurat. Tukang ojeknya baik-baik, tukang ojeknya baik. Nanti yang menjawab adalah rumus ini. Yang ketiga adalah obrolannya yang baik. Obrolannya baik. Biarpun pakai cadar, pakai kerudung tapi yang dibicarakan porno iblis itu. Haram. Yang keempat tempatnya baik. Coba. Kalau tempat maksiat, maksiat hati-hati, tempat maksiat luas sekali. Kalau tempatnya tempat maksiat, yang haram coba pakai kerudung, kopiah putih, pakai imamah, jubah. Baik atau tidak? Kerudung pakai cadar. Kita rombongan empat orang bercadar, pakai kerudung besar muslim, ustaz-ustaz pakai imamah. Kita akan melakukan satu pertemuan untuk membahas tentang Maulid Nabi SAW. Di mana? Di diskotik. Nah, ini kok Kok kacau judulnya? <laughs> Ada apa itu semuanya? Tempatnya jadi sah. Yang kelima, tidak terjadi dem nempel. Karena nempel ini mohon maaf, Anda sebagai perempuan kalau nempel dengan perempuan tidak masalah. Tapi kalau laki nempel dengan perempuan ada yang berbicara, setan dan hawa nafsu. Jangan anggap neropong, dia pun tidak melihat kerasa di belakang. Coba. Sementara ibu-ibu kalau anu masak jauh begitu ada jaraknya, dikasih koper baru gitu. Tidak ada. Nempel atau tidak kalau ngojek? Coba ojek model orang Medan itu. Kayaknya buru ojek mana? Oh, ojek itu belak pinggir sana. Ada pisahnya pemisah. Itu aman. <laughs> Eh. Atau becak karuan begitu ya. Tapi kalau nempel itu ya ini haramnya karena nempel. Atau ibu taruh di raknya belakang itu depan itu. Drrr, ada gitu itu. Ya ada kan? Jadi haramnya itu harus ditinjau dari sisi ini. Kalau jangan serta merta haram tanpa sebab orang nggak bisa paham menerima hukum nanti. Jadi haramnya karena apa, Dem? Biarpun ziarah Sunan Gunung Jati kalau dempet-dempetan jadi haram. Lebih baik doain di rumah saja. Cuali dempetan yang tidak pernah kita duga biasanya juga ya ramai terlalu ramai. Allah, oh, ini lain cerita. Tapi kalau Anda tahu bahasanya di situ bakal dempet-dempetan haram masuk ke tempat itu. Jauh dekat tidak sama, sama. Jauh dekat, jangankan jauh segini gitu nempel juga haram kok. Tidak usah ngaji. Kita pengen dapat dada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuka pintu setan ini. Yang ada ada jauh dekat, jangankan kok jauh dekat saya nempel sebentar kok gimana hukumnya? Ya tetap haram, nempel kok sebentar. he he ngapain senggol-senggolan itu ya? Nah, ini kita harus jelasnya. Kadang-kadang orang mencari ilmu tapi melanggar Allah kalau punya suami, suaminya biar nganterin, dapat pahala. Biar pun tidak bisa ngaji, tapi dapat paha. Anaknya, kemudian ponakannya, kakeknya, nah, cucunya, menantunya. Jadi boleh semuanya. Jadi ya, jadi jangan-jangan jangan dilanggar hal-hal semacam ini. Jadi ketahuilah Allah akan memuliakan. Orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya tidak ditolong oleh Allah. Kalau ibu menjaga astagfirullahaladzim, ini tidak boleh. Allah akan mudahkan nanti. Tidak tahu caranya bagaimana. Apa oleh Allah diganti mobil, atau suaminya jadi senang nganterin. Tapi kalau sudah melanggar terus, selamanya akan dituruti oleh iblis. Dari awal yang melanggar tetap ngojek terus. Suaminya tetap saja nggak mau nganterin. Anaknya bandel. Kenapa? Sudah melanggar terus, dinikmati sama iblis seneng tuh. Kalau tidak, ya Allah, saya akan mengikuti syariatmu. Bantu aku ya Allah. Eh, besok dikasih mobil oleh Allah dianterin sama ini besok dikasih anak menantu yang baik kan enak sudahlah jangan dilanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya pengajian-pengajian yang diadakan pun kita selalu wanti-wanti jangan sampai ada desak-desakan harus bisa laki perempuan kita ingin cari pahala sementara pahala itu masih ada syarat bu orang itu beramal baik syaratnya adalah ikhlas diteri ikhlas kalau tidak ikhlas diterima atau tidak tidak tapi adakah maksiat perlu ikhlas ada maksiat langsung tuh masuk nih. Jadi, ya jadi jangan ngandelin wah saya akan berbuat baik hmm, sambil maksiat. Perbuatan baiknya belum tentu diterima oleh Allah, maksiatnya pasti diterima oleh Allah. Terus kemudian selama ini bagaimana yang sudah biasa melakukan yang haram? Kalau ojeknya ojek yang terhormat yaitu didesain dengan mobil. Kemarin kita pengen moto. Ini kayaknya bagus nih di mana sama si Imam di Medan. Barangkali pesan ada dibuat dan terpisah ada pemainnya. Nah, ini kayaknya harus dibudayakan ojek dan itu bisa banyak orang dan lebih menguntungkan bagi tukang ojeknya itu. Nah, ini adalah ojek di samping itu desain motornya semuanya semacam itu. Kita perlu ojek yang semacam ini yang terhormat. Jadi nggak nggak nggak sentuhan nggak ini dan nggak kelihatan karena di sampingnya dia sibuk nih nggak tolah tolah ini aman dan ada pembatasnya. Ini kayaknya adalah apa ojek syar syar'i. Atau kemarin ada satu gambar dikasih apa pembatas ini pembatas untuk papan begitu. Jadi kayaknya harus ada ojek syar'in. <laughs> ada pembatasnya. Jadi antara tukang apa? Tukang ojeknya sudah ada papannya itu. Kayaknya besok harus ada yang desain lalu dibagi-bagiin ke tukang ojek semuanya ini. Desain agar syar'i semuanya. Lah kalau tidak ada dikata kalau kita tidak jelas hukumnya, nanti orang akan nyerah dengan kemaksiatan dengan keha keharaman.